الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dengan Al-Quranul Karim dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang kafir membenci hal itu Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya Allah Semoga salawatmu Semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Amma ba'd yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Institut Teknologi yang saya hormati para dosen, para karyawan dan para mahasiswa yang ada di tempat ini. Hari ini buat saya adalah hari yang spesial. Saya berada di sebuah tempat yang mencetak sarjana-sarjana yang bakal membawa negeri ini menjadi negeri yang makmur dan sentosa. Tapi kita harus sadar bahwa negeri kita tidak akan pernah makmur, tidak akan pernah sentosa apabila Sang Pencipta murka kepada kita. Karena bumi ini bukan milik kita, Bumi ini bukan milik Indonesia. Tapi bumi ini milik Allah Jalla Jalaluh. Hari ini tanggal 13 Syaban 1437 Hijriah. Walaupun saya lihat panitia pengajian akbar tidak menyebutkan penanggalan kita yang ditulis di situ tanggal 20 Mei 2016. Mungkin sebagian berkata apa sih yang menyebabkan kita nggak suka sama Masehi? Kita mengetahui semua agama itu memiliki kalender. Semua agama memiliki kalender dan kalender itu identitas. Tak kalah kalender kita nggak ada, nah muslimin, kita orang-orang Islam. Kalau kalender kita ada, berarti kita ada di sini. Tapi kalau nggak ada, nggak ada kita. Yahudi punya kalender. Orang-orang Konghucu punya kalender. Orang-orang India punya kalender. Orang-orang Yunani punya kalender. Orang-orang Nasoro memiliki kalender. Dan semua agama boleh memakai kalender mereka masing-masing. Apalagi kita negara-negara demokrasi. Tapi yang jadi masalah kita ini mayoritas. Kita muslim, Ternyata yang kita pakai kalendernya Masehi. Mungkin selama ini kita tidak pernah berpikir Masehi itu artinya Kristus. Dan itu kalender mereka. Kita mau hormati. Kau mau pakai kalendermu silahkan. Saya berbicara sama yang ngaku Islam. Tapi di masjidnya kalendernya Masehi. Dalam kehidupan dia masih yang dipakai. Kalau mereka Nasoro silahkan. Memang kita 350 tahun dijajah Belanda. Dan Belanda datang salah satunya membawa kalender Masehi. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, tatkala Turki khilafah Islamia terakhir runtuh, salah satu yang pertama dilakukan oleh Kamal Ataturk mengganti kalender Hijriah pemerintah mengganti. Karena apabila kalender ini masih ada, berarti Islam masih ada. Kalau sudah hilang, selesai. Umat Islam sudah tidak memiliki identitas. Tatkala tidak memiliki identitas, dia seperti seperti buih di lautan yang dia akan diombang-ambingkan mengikuti arah angin nggak jelas hari ini mau jadi orang apa terserah. Karena identitasnya sudah hilang. Maka harapannya ke depan yang muslim ya kembalilah bahwa Islam itu bukan hanya pelajaran di masjid. Islam itu bukan hanya sholat lima waktu. Islam itu ada di pasar, ada. Islam itu ada di kantor, ada. Islam itu ada di lapangan ada. Karena Allah Jalla Jalaluh menurunkan Islam ini sebagai agama penutup. Selesai sudah. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pada bertanya tentang rembulan. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa rembulan itu Kok tidak seperti mentari? Rembulan itu bermula dengan bulan sabit yang kecil seperti garis. Kemudian membesar, membesar, membesar sampai menjadi purnama. Dan purnama pun tidak berlalu lama karena dia akan menjadi kecil-kecil kemudian menghilang. Apa tujuan Allah menciptakan rembulan tidak seperti mentari? Para sahabat bertanya. Kejadian alam yang terjadi di masa itu dan sampai hari ini terjadi. Sampai hari ini kita melihat rembulan. Tapi pernahkah terbetik di hati kita? Berpikir, kenapa kok rembulan kayak gini? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul hiya mawakitu linnas wal hajj. Sampaikan kepada mereka yang bertanya. Rembulan dibuat seperti itu oleh Allah sebagai sarana untuk menentukan waktu-waktu untuk manusia. Baik itu waktu ibadah mereka ataupun waktu dalam perdagangan mereka atau pertanian mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wal haj dan haji. Haji pun ikut bulan apa? Ikut bulan Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada seluruh umat manusia. Antum kalau tahu bahwa seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang selanjutnya, tetap yang mereka lakukan menghitung pakai rembulan, tidak pakai matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah Inna iddatash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Fi kitabillah. Ada di dalam kitab Allah. Itu di lahul mahfud. Itu 12 bulan. Bermula dengan apa? Kita tanya nih, kita orang-orang Islam. Bermula dengan bulan Muharram. Berakhir dengan bulan Zulhijjah. Tapi banyak di antara kita yang ngaku muslim, enggak. Mungkin tidak bisa saya katakan tidak hafal ya tidak peduli dengan yang sudah Allah tetapkan buat mereka. Nggak ada kepedulian. Karena dia berpikir, udah yang penting Islam sholat. Yang penting sembahyang. Cukup seakan-akan. nggak apa gunanya Allah turunkan Al-Quranul Karim? Kita ini apalagi mahasiswa dan dosen. Insya Allah saya yakin yang S2, S3, mereka sudah baca mungkin puluhan ribu lembar ilmu. Tapi sudahkah dia menyelesaikan 600 halaman Al-Quranul Karim? Sebagai muslim, kita bicara dia sebagai muslim. Kau itu muslim, iya. Apa sih kita Islam itu apa sih? Ya Al-Quran nih. Kadang-kala sebagian di antara kita sudah, ya sudah tua belum pernah menyelesaikan Al-Quranul Karim. Supaya dia tahu, kau tuh muslim. Iya, tapi saya kan dosen. Saya ngajarnya ilmu perkapalan. Yang saya harus baca buku-buku tentang perkapalan. Saya sudah hatamkan tuh mungkin ribuan lembar yang dia hatam. Tapi Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin yang Allah mengatakan, "A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim." Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an itu bukan untuk membuat kalian sengsara. Tapi kita berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Berpaling dari ajaran-ajaran Al-Qur'anul Karim. Lalu kita mengatakan, "Anak muslim." Muslim yang kayak apa maksudnya? Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Ada sebuah momen penting Ramadan sebentar lagi akan tiba. Apa yang kita ketahui tentang Ramadan? Ya, yang kita ketahui puasa, sholat terawih, sahur, berbuka, beli baju baru, persiapan buat lebaran, ibu-ibu pada bikin kue, selesai. Padahal jelas Allah Jalla Jalaluh mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala alladzina min qablikum Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Bapak-bapak ibu-ibu Pernahkah terfikirkan Berapa kali Allah memanggil kita dalam Al-Quranul Karim? Kita ini kalau dipanggil sama dosen, dipanggil sama dekan, apalagi rektor yang manggil, subhanallah. Kita akan segera datang. Ini Allah yang menciptakan kita. Dia yang menjadikan jantung kita bisa berdetak. Telinga kita bisa mendengar, Kaki kita bisa berjalan tuh panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pernahkah kita peduli dengan ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman, atau kita berpikir berapa kali sih Allah panggil aku di Al-Qur'an? Kita berbicara sebagai seorang hamba, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, coba nanti dilihat, dibuka tuh Quran. Aku kepingin tahu Allah berapa kali panggil aku di Al-Quran. Apa sih yang Allah inginkan dari aku? Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau mendengar Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, pasang kupingmu, dengarkan." Kenapa? Di situ ada kebaikan buat engkau. Atau Allah sedang memperingatkanmu dari satu keburukan dan kejahatan. Isi Al-Quran full kebaikan. Kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa sih tujuan puasa? la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Sebagian di antara kita sudah puasa 30 tahun. Sudah puasa 25 tahun. Ada yang sudah puasa bahkan 40 tahun, 50 tahun. Adakah perubahan di diri dia? Adakah dia menjadi orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan tujuan puasa? Atau kadang-kadang tetap-tetap aja, nggak ada perubahan. Tidak bertambah bertakwa, sholatnya ya tetap, perilakunya kayak gitu, karakternya nggak tambah baik. Berarti ada sesuatu yang membuat ibadah puasa kita tidak menjadikan kita bertakwa. Pernahkah kita peduli kalau sebuah kampus nggak maju-maju, dilihat mahasiswanya tidak berkualitas, kemudian yang daftar juga nggak banyak, maka sang rektor akan berpikir, kenapa itu terjadi? Apa yang salah? Gedungnya sudah bagus, sarananya udah lengkap. Berarti kita perlu mengevaluasi diri kita. Kenapa kita puasa 30 kali Ramadan? Tetap nggak ada perubahan. Maka sekarang ini kita di bulan Syaban. Saya tidak akan berbicara tentang Ramadan. Saya akan berbicara tentang persiapan menghadapi Ramadan. Kita masih ada 17 hari lagi kira-kira. Atau ya 16 hari lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Tahun ini kita puasa tanggal berapa jemaah? Tanggal berapa? Satu Ramadan. Banyak umat Islam menentukan puasanya pakai Masehi. Tahun ini tanggal berapa kita puasa? Tanggal kalau nggak salah 7 ya. tujuh Juni atau delapan Juni. Subhanallah. Kita lebaran kapan? Lebaran sampai kapan pun satu syawal. Dan kita katakan kapan kalau lebaran? Satu syawal. Itu lebarannya umat Islam. Satu syawal. Kapan puasanya umat Islam? Satu Ramadan. Supaya mereka tahu. Nahnu muslimin. Kita orang-orang Islam yang punya kalender sendiri. Masih tersisa waktu. Kalau kita tahu sekarang tanggal 20 Mei, kita nggak akan tahu kapan kita puasa. Kecuali kita telah menentukan puasa dengan bulan Masehi. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Sama, mereka dahulu puasanya di bulan Ramadan. Sama. Cuma Ramadan ini berputar. Memutari semua bulan-bulan matahari. Ramadan itu akan terjadi di musim panas. Ramadan itu juga akan terjadi di musim dingin. Bisa jadi beberapa Ramadan ke depan akan ada di bulan Januari, Nanti akan di bulan Februari muter semuanya. Pada satu masa orang-orang Nasoro mereka mendapati bulan Ramadan di musim panas. Apa kata ulama-ulama mereka? Kalau ulama-ulama sudah tidak mengikuti ajaran nabinya. Seperti Nasor. Kata mereka, kita ganti. Kita puasa di musim semi. Mereka ganti. Jadi bulan Ramadan dipindah ke musim semi. Di musim semi karena ada perpindahan mereka tambah 10 hari. Sehingga mereka berpuasa 40 hari untuk menggantikan Ramadan yang dipindah tadi. Akhirnya terus mereka tidak mau puasa kecuali di bulan di bulan semi atau di musim semi. Ada begitu umat Islam itu resiko. Karena kita muslimin kita berpuasa di bulan Ramadhan, tidak mengikuti bulan Masehi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Kenapa kita harus siap-siap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu berpuasa sangat banyak sekali. Bahkan hampir sebulan penuh beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Para jemaah, kita ini nggak akan lama hidup di dunia. Entah sudah berapa rektor yang mati di ITS ini. Udah berapa? Jemaah. Udah tiga, empat, lima, dekannya juga seperti itu. Kita pun akan menyusul mereka yang pergi. Karena jabatan yang kita miliki, ya, profesi yang kita gelutin, itu cuma sementara. Akan ada pengganti nanti. Maka kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi yang sudah diampuni dosa dosa Beliau banyak puasa di bulan Syaban. Ngapain sih? Karena dia tahu kita ini hamba. Kita ini budak. Ada pemilik kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas baina Rajab wa Ramadan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tu bulan Sya'ban, bulan yang banyak manusia lalai, lengah." Karena apa? Bulan Sya'ban itu ada di tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Baik. ada hadiah di sini. nih. Ada apa dengan bulan Rajab? Jemaah, apa keutamaan bulan Rajab? Kenapa orang lalai sama Syaban? Karena Syaban itu bulan kecepit. Ada bulan-bulan kecepit yang membuat orang tidak memandangnya. Kita kalau libur hari Jumat atau kita libur hari hari Kamis, Jumat kecepit. Biasanya kita lupa ada kuliah di hari Jumat. Kita nyambung tuh libur. Apa keutamaan bulan Rajab? Mana sih mahasiswa? Nah, Bulan haram. Apa maksudnya bulan haram? Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Apabila di ITS e masih ada yang kayak gini ini insya Allah masih banyak kebaikan. Insya Allah. Nah, tuh bulan bulan Rajab nih hadiahnya, mungkin mantu ambil. Bulan Rajab tuh bulan haram. Apa maksudnya bulan haram? Di surat At-Taubah tadi Allah mengatakan minha arba'atun hurum di antara 12 bulan yang Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz, 12 bulan itu ada di antaranya 4 bulan haram. Bulan apa? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan haram ini orang kalau berbuat dosa di situ tuh itu tidak sama dengan berbuat dosa di bulan yang lain. Pernahkah kita peduli dengan bulan itu? Sebagian masih peduli. Kemudian di bulan itu diharamkan berperang. Orang-orang jahiliyah menghormati bulan haram. Sampai dikatakan kalau mereka berpapasan dengan pembunuh bapaknya. Pembunuh bapak, Kita tahu bagaimana kehidupan jahiliyah. Dia berpapasan dengan pembunuh bapaknya di bulan Rajab umpamanya, dia tidak akan menyakitinya. Karena ini bulan-bulan haram. Orang jahiliyah. Kita yang udah muslim, entar. Antum lihat pembunuhan-pembunuhan yang semakin merajalela. Gak pernah mikir tuh orang membunuh di bulan Rajab, di bulan apa. Karena memang mereka tidak ada kepedulian dengan agama. Bulan Syaban di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tahu. Kata Rasulullah SAW, Turfa'u al a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban itu amal kebajikan hamba diangkat. Dan aku ingin ketika amalku diangkat itu, itu aku dalam kondisi berpuasa. Jadi amal keperbuatan kita ini ada yang diangkat tiap hari, Para malaikat mencatat Malaikat siang itu mengangkat amalan kita sebelum malam Dan malaikat malam itu mengangkat amalan kita sebelum siang Ada amal yang dilaporkan tiap pekan Tiap pekan dilaporkan, Hari Senin dan hari Kemis Ada amalan yang dilaporkan tiap tahun Yaitu hari bulan Syabat itu diangkat amalan kita. Kemudian yang keempat ada amal kebajikan yang dilaporkan seumur hidup sekali. Kapan? Ketika kita mati. Tutup buku. Malaikatnya mengangkat amalan itu. Kata Rasulullah SAW, aku ingin amalanku diangkat tuh. Aku ada puasanya di situ. Karena orang yang puasa akan beribadah lebih daripada orang yang tidak puasa. Kita lihat realitanya. Banyak di antara kita yang tidak pernah menyentuh Al-Quran kecuali kalau puasa. Selain puasa nggak pernah dia pegang Quran. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa kaitannya Sya'ban dengan Ramadan? Para ulama menjelaskan bahwasanya Sya'ban itu bulan persiapan untuk Ramadan. seorang yang sukses, seorang yang menjadi juara satu lomba lari. Apa mungkin dia menjadi juara tanpa latihan? Nggak mungkin. Yang latihan aja belum tentu menang. Apalagi nggak pernah latihan. Coba kita sekelas se seruangan ini lomba lari. Kita akan merasakan nggak mungkin, misalnya anak nggak pernah latihan. Misalnya. Walaupun disebutkan hadiahnya nih, yang menang dapat satu BMW. Ini kelihatan, aduh anak kalah, misalnya. karena anak nggak pernah latihan lari. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah latihan di bulan Syaban untuk Ramadan? Apa mungkin dia menang? Para jamaah kita mengejar dunia kita ini subhanallah. Sampai tua renta kita kejar. Kita persiapkan diri kita. Sebagian terus dia ingin meraih doktor, padahal umurnya sudah tua tetap. Setelah jadi doktor dapat apa sih kau? Nggak ada. Selesai itu pensiun selesai. Ada yang ingin meraih sebuah jabatan, terus dia berusaha. Ketika dia sampai ke jabatan itu, ditanya, terus kau kalau sudah duduk di jabatan ini dapat apa? Ya nggak ada. Habis gitu selesai aku pensil mati. Kalau untuk sesuatu yang fana kita capek. Bagaimana untuk sesuatu yang abadi? Yang Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisu Yang kata Allah untuk surga Allah tuh. Untuk rumah-rumah yang indah. Untuk kebahagiaan yang tidak pernah bercampur dengan kesedihan untuk senyuman yang tidak pernah berubah menjadi tangisan. Hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk hal itu. Ini yang seharusnya kita lebih getol untuk mempersiapkan diri. Maka kita harus mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, sebelum kita mulai anak mau izin minum dulu ya. bersih diri. Hampir 10 bulan kita meninggalkan Ramadan. Tentunya hari-hari itu penuh dengan kelalaian. Mungkin sebagian di antara kita catatan dosanya itu sudah penuh sehingga mungkin harus ganti buku. Kita kalau mau kedatangan tamu. Apa yang kita lakukan? Rumah kita porak-poranda. Sampah di mana-mana. Tidak mungkin kita masuk rumah kita hanya menyemprotkan parfum, kemudian menyuguhkan makanan dalam kondisi bantal, kertas-kertas berserakan. Nggak mungkin. Kita malu. Maka kita akan bersih-bersih. Maka ini kesempatan di bulan Syaban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Bukan cuma amal kebajikan, semua amalan diangkat. Maka sekiranya kita banyak-banyak istighfar, bertobat. Bahkan sebagian mengatakan bulan Syaban sebagai bulan muhasabah, bulan untuk introspeksi diri. Tapi bagaimana orang bisa bermuhasabah kalau dia nggak punya alat bermuhasabah? Alatnya tuh ilmu agama. Kita ini tahu mana yang dosa, mana yang tidak dosa, belajar agama. Kebanyakan di antara kita sepanjang tahun berbuat dosa merasa tidak dosa. Maka di bulan Syakban pun, Alhamdulillah Ustaz, anak nggak pernah berbuat dosa Ustaz. Kenapa? Karena dia tidak tahu selama ini yang kau lakoni itu dosa. Dosa yang kau lakoni itu. Dari mana kita tahu ini dosa atau tidak? Dari Allah Jalla Jalla. Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Allah sebutkan mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Tapi terus terang, kita banyak melanggar aturan-aturan Allah tanpa kita sadar kalau itu dosa. Seperti mahasiswa. Mahasiswa yang tidak tahu dengan aturan kampus, dia sekolah pakai sandal. Boleh pakai sandal. Pak Wakil Dekan. Nggak boleh. Tapi yang nggak tahu aturan, dia tiap hari pakai sandal dan nggak ketahuan sama dosennya, biasa. Dia merasa nggak dosa. Kenapa? Kata dia, emangnya nggak boleh? Nggak boleh. Di mana aturannya? Dia kan tanya. Aturannya gimana aku pengen tahu. Kok nggak baca tuh aturannya. Kita nih muslim punya aturan. Di mana aturan? Al-Quranul Karim. Nggak pernah dibaca aturannya. Nggak pernah. Baca pun nggak tahu artinya. Ya dibaca sama artinya. Seperti umumnya sekolah bikin aturan pakai bahasa Jepang. Terus ngomong mahasiswa itu aturannya di situ tuh, kalian baca. Mereka mengatakan Ustaz kita nggak paham katanya. Ya inti cari yang menerjemahkan. Dan seperti itu pula dengan Al-Qur'anul Karim. Kita harus cari terjemahan Al-Quran sudah ada Hadis-hadis Rasul Subhanallah Para jamaah Umat Islam di Indonesia Kalau Bapak-bapak Ibu melihat ya Hari-hari menyingkap bahwa umat Islam memang jauh dari Islam. Pemerkosaan-pemerkosaan yang terjadi yang berakhir dengan pembunuhan. Coba bapak-bapak ibu-ibu tanya. Pelakunya muslim apa non muslim? Muslim. Yang diperkosa muslim, yang memperkosa muslim. Kenapa itu terjadi? Katanya Islam rahmatan lil alamin. Katanya Islam agama yang sempurna. Agama yang mendatangkan rahmat buat alam semesta ini. Betul. Tapi kita nggak pernah belajar Islam. Kita tuh dari SD dijauhkan dari Islam. Kita belajar Islam cuma dua jam. Dua jam tidak diujikan di ujian nasional. Coba bapak-bapak ibu Pernahkah ada yang memanggil guru untuk kursus anaknya agama? Nggak Guru yang dipanggil guru matematika. Guru bahasa Inggris. Guru apa lagi? Pokoknya diujikan di ujian nasional. Agama nggak perlu, Ustaz. Gak lulus pun tetap lulus anak-anak. Kita dari situ tuh. Kita dijauhkan dari Islam. Munculnya generasi yang seperti kita lihat sekarang ini. Na'udzubillah SMP sama. Apakah mereka akan terbentuk di diri mereka karakter sosok muslim yang rahmatan lil alamin kalau ternyata dia nggak tahu apa tuh Islam. SMA, kuliah di di perkapak di kelautan ini pelajaran agama semester hanya satu semester Selesai itu gak perlu kau dengan agama. Apakah mungkin akan muncul pejabat-pejabat yang tidak korupsi? Kalau ternyata dia gak pernah belajar tentang Allah jala -jala. Dia hanya takut dengan CCTV. Dia hanya takut dengan KPK. Dia hanya takut dengan ya badan audit atau apa. Itu yang dia takutkan. Muslim gak perlu CCTV. Karena dia tahu, dia tahu Inna Allah kana alaikum raqiba. Dia tahu Allah tuh ngelihat aku. Maka di sini jangan di bulan Syaban nih kita bersih bersih diri. Tapi gimana mau bersih bersih diri kalau kita nggak punya sarana? Kadang-kala anak sempat ceramah. Orang-orang tanya Ustaz, emangnya dosa kayak gitu Ustaz? Subhanallah, suatu masalah yang mendasar sekali. Karena memang kita nggak pernah tahu akan Baik, banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk, sekali duduk nih, sahabat Nabi Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk mengatakan Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur wahai Rabbku ampuni aku. Berikan taubatmu kepadaku sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha menerima taubat. Sekali duduk seratus kali ya Rasulullah SAW. Kita sehari, sehari belum tentu seratus kali. Makanya di bulan Syaban, ya biasakan kira kita duduk istighfar supaya diangkat amalan kita itu bukan cuma keburukan yang diangkat kepada Allah SWT yang kedua, niat. Diperbaiki niat. Karena Islam itu atau Allah Jalla Jalaluh tidak akan menerima amalan kita kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas lillahi taala. Yang kedua sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi kalau cuma ikhlas tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, Allah akan terima. Seperti orang yang sholat duhur enam rokaat Dia ngomong, Ustaz, Anda ini banyak dosanya. Dulu Anda sering tidak sholat. Makanya di bulan Syaban ini Anda sholat duhur mau enam rokaat. Ikhlas lillahi ta'ala. Apakah Allah terima? Dia mengatakan, Ustaz, anak nggak mencuri. anda tidak berzina. anda tidak memperkosa. anda tidak curang. anda nih ingin kebaikan. Nggak bisa. Karena ada udah standarnya. Ada aturannya. Kayak gitu yang diinginkan. Allah hanya menerima yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Terus gimana caranya? Ya belajar lagi. Kita harus belajar bagaimana syariat Rasulullah SAW. Kalau kita bicara ikhlas, ikhlas penting sekali ya Pak. Kita tuh banyak beramal di depan orang. Kalau beramal di depan orang itu ada dorongan nafsu kita. Maka selama ini coba bertanya, sedekah kita tuh lillahi ta'ala apa enggak? Sholat kita lillahi ta'ala apa enggak? Haji Umroh, banyak orang berangkat umroh. Kenapa inti berangkat umroh? Gitu nggak enak katanya, semua tetangga udah pada berangkat umroh. Masa anak gak umroh? Hanya dorongan gak enak. Mungkin sebagai atasan, gimana anak nggak berangkat umroh? Anak buah anak berangkat umroh. Nggak ada lillahi ta'ala. Hanya sekedar takut disebutkan nih orang kaya, udah kaya masa gak berangkat haji. Udah kaya masa nggak umroh? Maka kita perhatikan niat kita selama ini beramal. Apakah lillahi ta'ala atau hanya sekedar mengharapkan pujian orang? Sedekah kita. Kita membantu orang orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakata. Tidaklah mereka diciptakan Tidaklah mereka diperintahkan Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Gak sembarangan beribadah Mukhlisina lahuddin Ikhlas Baru Allah terima Salat sama Kita semua hafal firman Allah Fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون orang sholat aja masih celaka sholat banyak di antara kita mengatakan yang penting kan sholat tidak jangan mengatakan yang penting sholat gimana kalau sholat diterima seperti orang yang dapat pesanan dapat pesanan dari perusahaan anda minta gelas kayak gini bening semuanya nggak ada nih. Lalu kita yang dapat pesanan berpikir kalau anak kasih warna merah sama kuning kayaknya lebih indah. Lalu dia bikin. Setelah jadi dia kirim ke pemesannya. Nih, apa kata pemesannya? Balikin semua. Bukan itu yang diminta. Soalnya kita seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan standar yang Allah inginkan, celaka kita sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka lalai dengan sholatnya. Sholat. Tapi waktunya udah mau habis baru sholat. Sholat duhur mau asar. Sholat asar mau maghrib. Sholat subuh campur sama duha. Engkau berpikir yang penting kan sholat. Celaka orang yang sholat. Allah katakan. Nah, kau harus tahu, Allah sudah punya aturan. Sholat itu ada waktunya. Udah ditentuin. Alladzina hum Lalu tuh orang sholat, tapi ria. Sholat kalau ada yang melihat. Ada yang melihat, nggak sholat. Kalau lagi ada atasannya, mahasiswa umpamanya sholat di samping dekannya, Masya Allah. Takbirnya itu khusyuk. Biasanya dua rokaat cuma tiga menit ini sampai lima belas menit. Kenapa? Dosennya masih ada di situ. Kalau udah pergi dia cepet-cepetan rukuk dan sujudnya. Itu terjadi. Kita pun kadang kadang ingin naik pangkat, ini apa. Kita bagusin ibadah kita. Karena apa? Karena orang husnudon sama orang yang ibadahnya bagus. Maka para jemaah niatnya diperbaiki. Kemudian yang ketiga jiwanya ditempa. Antum tahu jiwa kita nih senantiasa membisikkan keburukan kepada kita. Nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh berbuat dosa. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa membisikkan atau memerintahkan kepada keburukan. Anak tadi malam baca berita seorang wanita yang diperkosa oleh tiga orang. Kemudian dibunuh dengan dimasukkan gagangnya cangkul ke kemaluannya. Sampai masuk ke paru-parunya. Kadang-kadang kalau subhanallah. Apa mungkin manusia melakukan itu? Tapi terjadi. Itulah bisikan-bisikan keburukan. Nafsu kita membisikan keburukan kepada kita. Kalau tidak kita tempat terus akan membisikan keburukan. Sampai kapan? Sampai tua. Maka ada orang sudah tua renta, rambutnya sudah putih, sudah punggungnya sudah lemah, udah pakai tongkat, masih berzina. Kita berpikir, kata orang Jawa nih orang sudah mampu kuburan. Udah bau kuburan kau. Kau seharusnya udah kembali kepada Allah. Kau dengar azan seharusnya datang ke rumah Allah. Udah selesai masa-masa keburukanmu. Tapi dia terus lakukan itu. Karena jiwa itu kalau tidak diputuskan. Para ulama menjelaskan. An-nafsu tifli. Intuh milhu syabba ala hubbir roba Wa intaftimhu fatim. Jiwa itu seperti bayi yang menyusui. Yang menyusui. Kalau dibiarkan sama ibunya nggak dipisah, sampai umur berapa bayi itu tetap nyusu. Kadang kala ada anak udah TK pulang masih nyusu sama ibu. Begitu pula jiwa kita. Tapi kalau kita putus, putus tuh jiwa kita. Anak-anak kita lihat umur 5-7 tahun disuruh nyusu lagi sama ibunya, enggak, enggak mau. Enggak. Itu buat adik gitu dia. Begitu pula jiwa kita. Tatkala kita putus, maka insya Allah dia nurut sama kita sampai kepada tingkatan an-nafsul mutmainnah yang Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sampai tingkatan yang jiwa itu beribadah nggak perlu disuruh karena udah merasa nyaman. Tidak sedikit di antara umat Islam yang ketika datang Ramadan kebingungan. Kenapa ya Allah nggak bisa sarapan nasi pecel di sana sudah? Nggak bisa makan es campur, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Beban buat dia. Ketika dengar azan dikumandangkan, ya Allah, sholat lagi, sholat lagi. Ketika tidur subuh dibangunin, nah Udah subuh Allah Akbar Tapi antum lihat jiwa yang sudah ditempa Ketika dia dengar azan Hatinya sampai ke masjid sebelum badannya sampai ke masjid itu yang kata Rasul SAW Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid Hatinya sudah di masjid Tubuhnya di pasar, tubuhnya di kelas, tubuhnya di kantor, hatinya bergantung di masjid. Kenapa? Karena jiwanya sudah ditempa. Tapi banyak di antara kita yang susah beribadah. Beban disuruh puasa. Beban disuruh meninggalkan maksiat Subhan. Ingat nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula suri." والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن fi طعامه yad'a ta'amahu Para jamaah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, kata-kata dusta, omongan-omongan bohong, omongan-omongan yang jorok, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas menjalin orang. Ketika puasa dia tidak meninggalkan itu. Kata Rasul SAW, Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Nggak butuh. Makan dan minum itu sebelum Ramadan halal. Dan nanti ketika azan dikumandangkan ketika matahari terbenam halal. Yang halal kau tinggalkan, yang haram kau lakoni. Berdusta itu sebelum Ramadan sudah haram. Berbuat dosa sebelum Ramadan itu sudah haram. Yang haram kau lakukan, yang halal kau tinggalkan. Ini permisalan orang-orang yang tetap mengikuti nafsunya di bulan Ramadan. Dia tetap nonton tontonan yang tidak boleh ditonton. Puasa. Tapi dia nggak makan, nggak minum. Apa gunanya? Kau meningkatkan makan dan minum kalau ternyata matamu melakukan yang haram. Allah nggak butuh sama puasa. Maka mulai sekarang nih, jiwa kita mulai ditempa. Tunjukkan kepada dia ada kehidupan yang lebih baik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat pasar melihat bangkai kambing. Ini supaya kita tahu bagaimana menempa jiwa dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempa jiwa para sahabat. Ada bangkai kambing, anaknya kambing cacat. Asak kupingnya itu kecil ya kambing cacat. Udah mati. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang kupingnya kambing ini bangkai ini di pasar. Mengatakan, ayukum yuridu hada bidirhamin. Siapa di antara kalian yang mau beli ini bayar satu dirham? Kata para sahabatnya Rasulullah, buat apa Rasulullah SAW? Gak ada yang mau. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau bangkai ini di ghairi syai'in. Gratis. Ada yang mau? Kata para sahabatnya Rasulullah dibuat apa tuh? Kalau dia masih hidup, cacat. Apalagi ini udah mati, udah bangkai. Ngadeng, Mang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau bukan hendak berbicara tentang bangkai ini. Beliau hendak menempa jiwa para sahabat terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La dunia ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, Dunia ini lebih tidak ada artinya, lebih tidak ada nilainya di sisi Allah. Lebih daripada kambing ini yang kalian lihat tidak ada nilainya buat kalian. Ini dunia. Para jemaah, gedung yang kita tempatin sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat ya, mal-mal yang tinggi, mal-mal yang besar, Vila-vila yang mega, mobil-mobil yang mewah, semuanya bakal jadi debu yang berterbangan. Dan antum lihat ketika terjadi tsunami, apa artinya rumah-rumah yang mewah? Apa artinya mobil-mobil yang mewah? Apakah ada di antara kita tatkala tsunami terjadi akan memikirkan mobilnya? Akan memikirkan rumahnya? Tidak ada. Dia hanya memikirkan jiwanya. Bagaimana aku selamat? Tatkala kita selamat kita berpikir Alhamdulillah yang penting saya selamat Di sini kita tempah diri kita Bahwa saya dunia ini hanya jembatan yang bakal kita tinggalkan Baik yang keempat Yang perlu kita persiapkan di bulan Syaban ini Silaturahim Silaturahim Kenapa kita bicara silaturahim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari Senin dan Kamis itu diangkat amal perbuatan hamba. Fayughfaru likulli abdin la yushriku billah. Allah ampuni semua hamba yang tidak berbuat dosa. Allah ampuni. Kecuali dua orang yang sedang berseteru. Yang sedang menyimpan dendam. Maka dikatakan ambiru lihadain hatta yastaliha. Yang dua orang ini jangan diampuni. Sampai keduanya baikan. Ini sama orang lain berseteru. Sama-sama muslim. Apalagi sama saudara sendiri. Bicara silaturahim. Banyak orang yang sampai sekarang atau sebagian laskar yang memahami silaturahim itu kumpul-kumpul Kayak forum kita nih, forum silaturahim. Kita berkunjung ke rumah dosen kita, ente mau kemana? Mau silaturahmi ke rumah dosennya, ke rumah dosen pembimbingnya. Apakah benar itu silaturahmi? Bukan. Itu bukan silaturahmi. Jelas makna silaturahim dalam bahasa Arab dan dalam istilah syariat. Silah itu menyambung, rahim itu adalah rahim ibu kita. Arti silaturahmi itu adalah menyambung orang-orang yang ada hubungan darah sama kita. Kerabat kita. Kalau ke tempat dosen kita itu namanya bersiaroh. Kita kumpul-kumpul seperti ini menjalin uhuwa islamiyah. Bukan silaturahmi, tapi karena udah oh, salah kaprah, kita tetap harus menjadikan bahasa agama kita itu sesuai dengan maknanya. Maknanya apa? Ya ini maknanya. Supaya tidak salah kaprah. Orang kadang kala merasa sebagai muslim yang pandai menyambung rahimnya. Karena dia sering ke rumah temannya, ke rumah sohibnya. Alhamdulillah anak ini suka sama silaturahim. Tanyakan, apa kau berangkat ke rumah pamanmu? Apa engkau berangkat ke rumah sepupumu? Apakah kau berangkat ke rumah keponakanmu? Enggak. Rumah siapa? Sohib. Dan dia merasa sudah menyambung rahimnya belum. Ingat rahim yang dimaksud inilah kenapa kita harus belajar agama kita. Supaya kita jelas mana sih yang disuruh dan diperintahkan. Kita kumpul-kumpul seperti ini baik untuk menjadi ukhuwah Islamiyah. Kita berangkat ke rumah saudara kita kita ke sahib kita, itu ukhuwah Islamiyah dan itu ziarah yang insya Allah diridhai sama Allah SWT. Tapi itu bukan silaturahim. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim. Enggak bakal masuk surga. Walaupun kita ini baik sama dosen kita, kita baik sama siswa kita, kita baik sama sahib kita, tapi kita memutuskan hubungan kita sama paman kita, apa surga. Maka tolong bahasa-bahasa agama mulai kita balikin. Karena kita tuh kalau tahu arti sebenarnya, insya Allah kita bisa melakukan atau kita bisa meninggalkan. Contoh masalah bunga dan riba. Di Indonesia ada nggak bank riba? Bank riba. Pinjam uang, ribanya sekian. Ada nggak? Nggak ada. Karena apabila bahasa, bahasa Islam yang ditaruh, orang Islam akan meninggalkan. Riba, dia tahu riba ini dosa. Tapi tak kalah bahasanya bunga, ibu ini bunganya sekian. Oh iya nggak apa-apa. Karena bunga. Tapi ketika diomongkan, bu ini ribanya sekian, bu. Na'udzubillah, haram riba itu kata dia. Saya dari dulu dikasih tahu sama Ustaz haram riba itu. Tapi karena berubah jadi bunga, ya ada. Kita merasa biasa. Maka semua bahasa-bahasa kita harus kembalikan kepada yang benar. Orang berzina, sekarang bahasanya apa? Fulan sudah tinggal nih kalau baca bahasanya jurnalis ya ketika menyebutkan berita kriminal pemerkosaan pembunuhan dikatakan bulan ini sudah hidup sekos-kosan selama tiga bulan dan sudah berhubungan badan ada dosa di sini nggak ada seakan-akan ini berhubungan badan apa tapi tatkala bahasanya dan sudah berzina berkali-kali muslim mengatakan aku tapi bahasa-bahasa itu dirubah agar kita pun merasa ya biasa dengan yang seperti itu. Dulu, dulu sebelum ada PSK, apa yang ada? WTS, wanita tuna susila dan penyandang-penyandang itu malu dia. Sekarang ketika dirubah jadi PSK, Uh, ibu sebagai apa pekerjaannya? Alhamdulillah, saya PSK. Sudah tiga anak yang saya hidupin dari hasil kerja saya. Gak merasa dosa aja. Maka jangan dianggap remeh bahasa bahasa agama ini jangan dianggap remeh. Kembali bicara silaturahim. Banyak orang tidak memahami arti dan makna silaturahim yang sebenarnya. Sehingga dia memutuskan rahimnya tanpa sadar. Karena dia mengaku enggak, anak alhamdulillah anak baik sama tetangga, baik sama teman-teman, di teman kerja. Tapi kok memutuskan hubunganmu sama pamanmu? Oh iya, sama paman aku putuskan. Karena paman pernah menyakiti bapak. Dia putuskan. Apakah dia masuk terus orang yang menyambung rahimnya enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal wasilu bil mukafir wa innamal wasilu Man idal idza at rahimuhu wasalah. Kata Rasulullah SAW, orang yang menyambung rahim itu bukan yang balas-balasan. Dia ngasih hadiah, kita ngasih hadiah. Dia berkunjung, paman kita berkunjung, kita berkunjung. Itu bukan disebut orang menyambung rahim. Tapi yang menyambung rahim itu adalah yang apabila diputuskan tali rahimnya, dia terus menyambungnya. Ini yang akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Maashirul ikhwah rahimakumullah. Yang kelima, bersihkan hati kita dari dendam dan sakit hati. Tetap sambungan yang tadi sebenarnya. Tapi kalau yang tadi lebih kepada kerabat. Yang kelima ini kepada orang lain. Apa sih enaknya sakit hati? Kadang-kadang mahasiswa yang sakit hati sama dosennya ngelihat mobil dosennya Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu sakit hatinya ngelihat mobil dosennya. Dia kadang-kala melihat jadwal, jadwal pelajaran. Oh, dia siapa yang ngajar? Astagfirullah, fulan lagi yang ngajar. Karena dia menyimpan dendam di hatinya. Kita para jamaah atau sesama dosen, kalau sakit hati, Ngelihat fulan masuk lewat pintu belakang, dia masuk lewat pintu depan. Enggak. Kenapa? Fulan sudah masuk lewat sana. Ngelihat sandalnya sakit hati. Apa gunanya sakit hati? Ada orang yang menyimpan dendam sampai mati. Kita tahu kalau kaki kita kena paku, kita akan cabut tuh paku. Bahkan kita kalau bisa ke dokter operasi keluarkan paku ini dok. Tapi sebagian menyimpan paku di dalam jantungnya dan hatinya sampai mati. Para jemaah, ingat, nggak ada gunanya sakit hati. Kita tiap hari mengatakan, Allahumma firli, astaghfirullah, ampuni kita. Ada saudara kita punya salah sama kita, maafkanlah. Ampuni dia, saudara. Ustaz, dia berbuat dosa lagi, Ustaz. Dia ngulangi kita tiap hari ngulangin dosa kita sama Allah. Dan kita terus istighfar. Dan Allah terus membuka pintu tobat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia itu punya sepupu, punya misanan, namanya Mistah. Bukan misanan biasa. Ini misanan yang miskin, fakir. Maka Abu Bakar yang kaya raya senantiasa memberikan santunan kepada Mistah pada suatu saat terjadi fitnah di kota Madinah. Tuduhan terhadap istri Rasulullah SAW, putrinya Abu Bakar berzina. Aisyah dituduh berzina, bayangkan. Oleh orang-orang munafik. Misbah ikut-ikutan. Oh iya mungkin mereka berzina. Sakit hati Abu Bakar, kau itu sepupuku, kerabatku. Aku suka bantu engkau. Malah engkau menyakitin aku kata dia. Sudah kata Abu Bakar, mulai saat ini aku tidak akan memaafkan dirimu dan aku tidak akan memberikan santunan kepada. Ketika turun firman Allah wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Allah katakan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan rizki dia bersumpah untuk tidak berbagi kepada orang yang miskin dari kalangan muhajirin dari kalangan ulil kurba kerabatnya. Allah katakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan, mengampuni, udahlah dilupakanlah kesalahannya. Apakah kalian gak ingin diampuni dosa-dosa kalian? Kata Abu Bakar bala ya Allah, ya Allah aku ingin dosa-dosaku diampuni. Maka Abu Bakar membayar kafarah buat sumpahnya, lalu dia kembali memberikan santunan kepada Islam. Para jamaah, Mungkin yang banyak menyakitin kita istri kita. Yang banyak menyakitin perempuan suaminya. Kadangkala rumah tangga bertahun-tahun saling menyimpan dendam. Suami menyimpan dendam kepada istrinya, istri menyimpan dendam kepada suaminya. Apa enaknya rumah tangga seperti itu? Suami udah minta maaf sama istrinya, kata istrinya tiada maaf begitu. Terus mau sampai kapan? Semua pasti berbuat dosa. Maka ingat nih, bulan Syaban sebelum masuk Ramadan, agar amalan kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni, jangan menyimpan dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau mengatakan ketika ditanya, "Man afdalun nas?" Siapakah manusia yang paling afdal, yang paling mulia? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling baik adalah orang yang hatinya bersih, lisannya jujur. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amma saduqul lisan fa na'rifuhu?" Kalau saduqul lisan kita faham artinya. Ini lihat, ini bahasa Arab, mahmumul qalbi itu bahasa Arab. Saduqul lisan bahasa Arab. Tapi ternyata para sahabat hanya faham makna saduqul lisan. Lisannya yang sadik, yang jujur. Tapi mahmumul qalbi mereka nggak faham. Maka mereka bertanya kepada Rasul SAW supaya kita tidak salah memaknai ungkapan-ungkapan syariat. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-taqiyyun naqiyyu, la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasad." Ruah Ibnu Majah. Kata Rasul sallallahu alaihi yang disebut dengan mahmumul qalb adalah orang yang bertakwa, yang bersih hatinya, nggak ada dosa di dalamnya, tidak ada kedoliman di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya, dan tidak ada iri di dalamnya. Antum kalau iri sama teman antum, masya Allah. Melihat temennya beli motor baru datang ke kampus kita masih pakai motor lama temen beli motor tahun 2016 parkir di sebelah assalamualaikum waalaikumsalam pinjam punya siapa ini pertanyaannya pinjam punya siapa karena hatinya nggak mungkin ini punya motor kayak gini alhamdulillah punya anak betul nanti dapat duit dari mana itu subhanallah Mulai hari itu sakit perutnya. Kenapa? Ente kenapa sakit perut? Fulan beli motor baru. apa hubungannya sakit perut dengan motornya Fulan yang baru? Ada orang-orang yang hatinya penuh dengan iri dan dengki. Baik, yang keenam yang perlu kita lakukan di bulan Syaban ini ya kurangilah waktu buka internetnya. Sekarang internet itu seperti nafas seperti oksigen. Orang sehari nggak buka internet itu kadangkala harus minum napasi karena sesak. Tapi kalau sudah bisa buka internet, alhamdulillah. Kalau wifi lagi nggak hidup, masya Allah kata dia. Ini kenapa wifi-nya hidup kata dia? Subhanallah. Sudah menjadi kebutuhan dia, udahlah dikurangi. Ngapain sekarang? Ya gunakan waktu untuk persiapan Ramadan. Baca Al-Quranul Karim. Waktunya dikurangi. Kita kalau ada perlu, subhanallah. Kebanyakan waktu kita. Coba kita nih, kalau mau introspeksi diri. Di antara yang harus diintrospeksi diri adalah tentang yang mubah dan yang berpahala. Kita ngitung-ngitung, hari ini yang aku lakukan berpahala dan yang aku lakukan sia-sia itu lebih banyak mana? Aku punya waktu 24 jam Allah kasih. Yang dapat pahala itu berapa jam sih? Coba kita berpikir. Kalau ternyata Ustaz Ana nggak berbuat dosa, iya kau nggak berbuat dosa, tapi sia-sia. Modal orang hidup itu bukan uang, bukan harta. Modal orang hidup itu waktu, maka sebagian sedang menyelesaikan disertasi doktoralnya. Karena waktu dia habis, mati dia. Dokter nggak akan pernah dia selesaikan dokternya. Dia punya duit, ada orang punya uang satu triliun di bank dia simpan. Tapi umurnya hanya sampai 52 tahun, selesai dia. Duitnya gimana? Ya udah selesai. Karena waktu, modal orang hidup itu bukan duit. Tapi waktu. Maka kita lihat waktu kita nih yang kita gunakan untuk sesuatu yang berpahala dan untuk sesuatu yang sia-sia mulai kita lihat di bulan Syaban. Antum jangan bayangin ya. Para ulama Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'in, generasi terbaik umat ini setelah para sahabat. Dia itu kalau masuk bulan Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran tiga hari sekali. Para jamaah Tiap tiga malam hatam Quran Kok bisa orang hatam Quran tiga hari hatam Ustaz Anak setahun belum hatam Ustaz Nah Yang pertama karena jiwanya sudah ditempa untuk membaca Al-Quran Dia tahu hidupku ini Nanti ini Quran yang akan memberikan syafaat kepadaku Rumahku tidak akan memberikan syafaat tapi ternyata kota ada ibn Da'mas sebelum masuk Ramadan, dia biasa menghatamkan Al-Quran tiap tujuh hari. Tujuh malam itu masih hatam Quran. Jadi persiapan tujuh hari ini pas masuk Ramadan dia bisa kebut. Seperti antum lihat kuda-kuda pacuan. Terus kuda ini dilatih. Ketika pas hari pacuan, dia bisa melakukan yang tidak bisa dia lakukan ketika latihan. Kenapa? Karena di situ ini loh Ramadan. Aku itu sepanjang tahun sudah banyak dosanya. Masa Ramadan masih berbuat dosa? Masa waktuku akan aku sia-siakan? Ketika masuk Ramadan, tiga malam hatam Quran. Ketika masuk sepuluh hari terakhir, tiap malam hatam Al-Quran. Apa mungkin Ustaz orang baca 600 halaman satu malam? Mungkin jemaah. Mungkin orang baca novel. Baca novel. Kadangkala tiga jam hatam novel. Padahal 200 halaman. Ya. Tapi kenapa? Karena dia sudah biasa baca novel. Orang yang nggak biasa baca ya tentunya dia. Masya Allah. Lima menit lagi. Katanya sampai jam sebelas iya, Baik jemaah. Kita baru mulai. Nah, Anak sudah kumpulkan ini ada 30 yang perlu kita persiapkan jemaah. Baru keberapa tadi? Lima menit. Tapi anak, anak akan pilih beberapa yang yang penting ya. Tadi itu baca Quran, mulai ya baca Qurannya waktunya yang biasa untuk ngenet. Antum melihat tempat-tempat tempat-tempat wifi biasanya ramai mahasiswa di situ dengan laptopnya sama tabletnya. Tapi masjid sepi. Padahal dapat apa sih dia di di wifi? Kemudian yang ketujuh yang masih punya utang Puasa bayar puasa. Ini kesempatan. Biasanya yang punya utang itu ibu-ibu. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak kan bisa puasa full. Tapi kebanyakan ibu-ibu memang disuruh berhenti mungkin sudah. <laughs> Ada sabotase. Tayyib Ibu-ibu yang punya utang ya, Kadang-kadang suaminya nggak urusan. Padahal kesian tuh yang punya istri punya utang ditanyain bapak-bapak, bapak-bapak jangan harap masuk surga. Apabila ibunya masuk neraka. Sebelum dipegangin sama ibunya. Ya Allah, ini suamiku. Sebagai pemimpin di rumah nggak pernah ngajarin aku. Tanggung jawab. Maka tanya kepada istrinya, "Dek, gimana udah lengkap puasa Ramadan?" belum mas umpamanya ya udah yuk besok kita puasa sunnah ditemenin karena kesian perempuan ketika dia bayar utang suaminya nggak puasa anaknya nggak ada yang puasa dia tetap harus masak ngelihat makanan nyium makanan dan dia harus menemani suaminya makan kadang-kala sedangkan dia puasa maka temenin dia berpuasa kemudian Ramadan itu bulan sholat malam maka kita sekarang latihan nih. Yang gak pernah sholat malam, paling gak sholat witir. Sebelum tidur sholat witir. Tiga rakaat lah. Itu nasihat Rasul SAW kepada Abu Hurairah agar dia sholat witir. Sebelum tidur. Kalau yang biasa bangun malam, oke lah sholat witirnya sebelum subuh. Kemudian yang gak pernah sholat duha, ditambah duhanya. Karena terus terang zaman nanti kalau masuk Ramadan Banyak orang kalau nggak latihan sekarang ini Nggak latihan puasa sunnah Nggak latihan ngaji Pas masuk awal Ramadan Tidur aja kerja Habis subuh dibangunin saya eh ayo bangun ya Poso aku Ya memang poso Semuanya puasa Bukan cuma kau yang puasa Karena dia ini nggak pernah puasa Lemes badannya Duhur bangun, alhamdulillah, alhamdulillah. Sholat duhur ke masjid. Pulang dari masjid, nyari kasurnya lagi. Tidur lemas, puasanya cuma habis asar sampai maghrib. Nggak ada ibadah yang dia tambah. Sekarang ini kita tambah sholat duha, yang nggak pernah sholat duha, sholat duha. Yang nggak pernah sholat ke masjid, ke masjid sholatnya, bapak-bapak khususnya. Dengan azan, ya Allah, Berapa kali aku dipanggil hayya ala sholat Tapi aku gak pernah ke masjid Mulai tinggalkan kerjaannya Berangkat ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Mulai ngafalin doa-doa Banyak diantara kita nih umat Islam Yang hanya pinter amin Kau disuruh amin Masya Allah Keras-kerasan Amin Amin Ketika disuruh berdoa Biasanya kalau orang pulang umroh, pulang haji, itu banyak yang ketakutan kalau pulang. Ustadz, nanti saya kalau dimintain doa gimana Ustadz? Karena dia tidak pernah berdoa. Selama ini apa yang dia lakukan? Amin cuma. Maka belajar nih Ramadan itu bulan dikabulkannya doa. Kita mulai. Masa dari dulu doanya cuma Robbana Atina. Ini kayaknya baterainya. Bisa tambah lama kayaknya. kan ganti mic gitu jemaah ya. Feb, doanya ditambahin jemaah. Masa cuma Rabbana atina fi. Ya Ustaz, ini kan doa sapu jagat Ustaz. Iya memang. Kita ini kalau untuk dunia kepingin nambah terus. Tapi untuk akhirat nggak ada keinginan nambah. Baca ternyata doa Rasul SAW itu indah-indah jamaah. Tiap hari ternyata Nabi baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap hari beliau minta ilmu ternyata. Tiap hari. Doa Rasul SAW minta kesehatan di tubuhnya. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Bayangkan tiap hari. Kita jamaah nggak tahu apa yang ada di tubuh kita. Tahu-tahu kanker. Selama ini nggak pernah terdeteksi. Ya memang kita nggak tahu ini tubuh milik Allah Jalla Jalal. Mintanya sama ini eh, sama Allah. Mungkin kalau kita punya duit kita bisa cek tiap bulan ya. Tapi baca doa. Kemudian selanjutnya hafalan Qur'annya ditambah hafalan Qur'annya. Kenapa? Kita tahu kebanyakan di antara kita mencukupkan diri dengan kulhu yang tiga. Umur berapa Pak? Alhamdulillah 65 tahun. Hafalan Qur'annya tetap tiga surat. Gak malu kita sama Allah SWT. Cuma tiga surat. Padahal kau kitab-kitab yang kau baca, masya Allah, hafalanmu banyak. Tapi untuk kalam Allah cuma tiga. Pada zaman nanti, pada hari kiamat, orang yang memiliki hafalan Quran akan dikatakan kepada dia, Iqra, warqa, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah engkau. Dan naiklah derajatmu Bacalah engkau sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Sesungguhnya derajatmu itu akan berhenti di akhir ayat yang kau baca. Kalau hafalannya cuma kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin ya sudah mandek di situ derajat kita. Maka tolong ditambah jemaah. Masih ada sisa 18 hari atau 17 hari. Kalau kita tiap hari satu ayat, Subhanallah. Tiap hari satu ayat. Insya Allah paling tidak ada tambahan dua tiga surat buat kita jamaah ya. Hada wallahu a'lam ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian hal yang penting juga sedekah jamaah ya. Ingat nanti di bulan Ramadan itu banyak orang bersedekah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Ramadan itu seperti angin yang bertiup, semuanya kena. Siapkan mulai sekarang duit kalau dapat rezeki udah dibagi ini, ini buat apa? Buat ngasih berbuka orang yang puasa. Jadi dapat rezeki baik yang mahasiswa. Jadi mahasiswa jangan ngomong Ustaz, anak kan mahasiswa Ustaz. Kalau bukan dari sekarang antum biasakan diri antum sedekah. Sampai tua antum tidak akan bersedekah. Ala bisa karena biasa. Dan tatkala antum bersedekah dalam kondisi miskin, itu lebih mudah. Antum kalau punya uang 10 ribu, sedekah 5 ribu itu gampang. Tapi ketika antum punya uang 100 ribu, bisa antum sedekah seperti dulu, 50 persen. Dulu 10 ribu, sedekah 5 ribu, berapa persen? 50 persen. Antum punya uang 100 ribu, sedekah 50 ribu, 50 persen. Tapi tatkala duit antum satu miliar, bisa antum sedekah 500 juta. Padahal sama nilainya 50 persen. Gak bisa. Udah mulai gitu ya Allah. Banyak banget yang anak sedekahkan. Padahal yang kau sisakan sama kayak dulu. Bahkan lebih banyak sekarang. Maka mulai sekarang kita biasakan nanti di bulan Ramadan kita sudah punya uang khusus yang buat sedekah. Udah dipisahin dari dompet udah dipisahin. Soalnya kalau masih ada di dompet, Kepake biasanya. Tapi kalau udah dipisahin, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang pandai bersedekah di bulan Ramadan. Hada wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan dan yang terpenting jamaah kita belajar tentang agama kita. Jangan cuma belajar pelajaran umum ya. Belajar kalau itu memang bidang kita di sini, di kelautan, di perkapalan, tapi jangan ditinggalkan Al-Qur'anul Karim. Jangan ditinggalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung. Iya. Baik. Sampai jam berapa? Bismillah. Ustadz Afan mau tanya. Apabila sudah memasuki bulan Ramadan, masih ada hutang puasa tahun lalu bagaimana? Apakah tetap membayar setelah Ramadan ke depan atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan kathir, Subhanallah jamaah. Allah memberikan kesempatan buat membayar hutang puasa itu berapa hari? 330 hari. Allah kasih kesempatan bayar itu 330 hari. Anggap ini perempuan biasanya ya datang bulan berapa hari sih dia? 7 hari. Ada yang datang bulan 10 hari, mungkin yang nifas 40 hari. Kesempatan itu masih banyak sebenarnya untuk membayar puasanya. Kita nih kalau ada orang punya utang sama kita, kita ingin dia bayar langsung sama kita. Bagaimana kalau utang itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau memang belum bayar sampai Ramadan, ini pertanda dia itu tidak peduli dengan ibadah. Maka banyak-banyak istighfar. Mungkin saya ya boleh dia puasa setelah Ramadan, tapi dia harus beristighfar. Kenapa dia sampai datang Ramadan dia belum bayar? Apa penyebabnya? Kalau dia sakit, oke okay, Allah ada uzur buat dia, tapi nggak ada masalah. Maka setelah Ramadan tetap utang tetap utang. Sampai kapan? Sampai mati. Utang itu tetap terhitung utang. Tapi tentunya bedalah orang yang bayar tepat waktu dengan orang yang bayar tidak tepat waktu. Umpamanya ada orang punya utang sama anak 100 ribu. Janji Senin depan dia bayar. Dan anak tahu ini fulan punya fulus. Senin depan nggak bayar. Senin selanjutnya nggak bayar. Senin selanjutnya setelah sebulan baru dia bayar. Tetap dia bayar. Tapi apakah apa yang akan anda lakukan kepada dia? Ini orang nggak benar. Maka tidak akan diutangin lagi atau gimana? Jadi masyarakat ikhwat tetap dia harus bayar utang sampai kapan? Sampai dia bayar. Itu utang tetap dibayar. Kecuali ini orang nggak mampu puasa memang. Umpamanya ada orang yang hamil menyusui hamil menyusui. Pas mau bayar utang hamil lagi. Nggak bisa bayar utang. Terus ya udah dia bayar itu ya ketika itu. Ustaz, jika orang tua meninggal dan beliau tidak berpuasa Ramadan padahal sehat dan mampu, apakah wajib bagi kita membayarnya? Tidak. Itu urusan orang tua dia kalau meninggalkan puasanya tanpa uzur, maka antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dibayarin utang puasa orang tua itu puasa nazar. Orang tuanya nazar, belum sempat bayar meninggal. Nih utang nazar boleh dibayar sama anaknya. Tapi kalau di puasa wajib Ramadan dan orang tua meninggalkan dengan sengaja tanpa udur urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu dosa besar orang yang meninggalkan puasanya. Masyarakat kita ini kadangkala ya ada yang lucu-lucu. Ada yang kalau Ramadan puasa tapi nggak sholat. Ini masalah niat biasanya. Masya Allah. Poso ini, Poso. Jadi Masya Allah. Apa? Tidak enak di rumah poso rapi. Dia kena ya semua di rumah pada puasa kata dia. Kalau aku nggak puasa, dia dikasih uang saku sama ibu. Atau macam-macam. Dan ini perbedaan puasanya orang yang beriman dan orang yang karena kebiasaan. Antum lihat orang yang beriman dengan orang yang kebiasaan. Awal Ramadan, awal Ramadan kita lihat masjid mesti full dengan sholat terawih. Sampai berapa lama bertahan? Akan berkurang. Yang tersisa nih yang memang sudah siap-siap yang mereka beriman, maka dia datang ke situ. Maka wallahu a'lam Jadi mereka yang punya utang puasa, orang tuanya punya utang puasa, maka banyak-banyak mintakan ampun kepada Allah buat orang tuanya. Banyak-banyak istighfar buat orang tuanya. Apakah semua dosa diampuni? Termasuk syirik yang disengaja bagaimana cara bertobat. Di surah An-Nisa berkaitan dengan dosa ini. Allah mengatakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu Allah tidak mengampuni dan Allah mengampuni semua dosa di bawah syirik selain syirik. Kembali lagi permasalahan kita. Banyak umat Islam berbuat syirik. Ustaz, apa mungkin orang Islam berbuat syirik? Mungkin jangan. Allah Jalla Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum andai kata engkau berbuat syirik. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata engkau berbuat syirik maka semua amalanmu akan gugur. Puasanya, hajinya dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi jangan kita berpikir apa mungkin orang yang sholat Ustaz berbuat syirik. Apakah mungkin orang yang haji lima kali berbuat syirik? Mungkin sekali. Karena tujuan iblis yang pertama adalah membuat orang berbuat dosa syirik. Karena kalau berbuat syirik jadi teman abadinya iblis. Walaupun dia sholat. Terus dari mana kita tahu itu syirik atau tidak syirik? Ya belajar. Kembali pelajari agama kita. Nahnu muslimin. Kita ini orang-orang Islam. Kita aja subhanallah jemaah. Kita ini kalau kerja di sebuah perusahaan ya. Kita pelajarin aturannya. Masuk jam sekian. Keluar jam sekian. Sampai bajunya. Nih pakaiannya atas putih bawah hitam. Kita nggak pernah tanya. Kenapa kok atas putih bawah hitam? Ya udah itu aturan. Pakai sepatu. Kenapa pakai sepatu? Ente mau kerja di sini nggak? Kita kata iya, kita akan patuhi aturannya. Tapi sama agama, nah, kita sering tanya, kenapa? Kok nggak boleh? Kenapa? Kok harus pakai kerudung? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Subhanallah. Kau kalau ada aturan di perusahaan, di tempat kerjamu, harus pakai sepatu, kau pakai sepatu dan tidak pernah menentang. Nah, Itu sudah aturan. Kita sama aturan Allah sering nawar. Padahal Allah jelasin tentang orang-orang yang beriman, wa qalu sami'na wa apa. Kami dengar dan kami taat. Kembali tadi ke permasalahan syirik. Banyak di antara kita melakukan sesuatu, tanya kenapa nggak boleh? Wallahu alam. Di kampung saya dari Jember, dulu ketika saya SD, itu masih banyak di sawah-sawah. Kalau mau panen, itu sesajen di pojokan sudah mulai menguning, itu di pojok ada sesajen. Muslim yang menaruh sesajen itu. Muslim. Di situ ada e, bubur merah, bubur putih, ada satu rokok, kemudian ada duitnya biasanya. Kita anak SD kalau sudah mulai menguning biasanya ke sawah. Cari apa? Cari duit sama rokok. Antum bisa bayangin, siapa yang naruh sesajen itu muslim? Buat siapa? Buat Allah. Dia bikin tuh buat Allah. Enggak. Terus dia sholat katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong kau. Kau mengatakan sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Kemudian kau memberikan sesajen kepada selain Allah. Jelas-jelas buat selain Allah. Kita masih lihat di masyarakat kita, ada petik laut, ada larung laut. Pertanyaannya, oke okay, kau katakan itu budaya. Budaya pengabdian kepada selain Allah, artinya budaya syirik. Nyembelih kerbau, buat siapa? Kita tahu kita nyembelih kurban pada waktu Idul Adha. Kita sembelih puluhan sapi, umat Islam menyembelih ratusan bahkan ribuan sapi. Kambing-kambing mereka sembelih. Buat siapa? Lillah tapi ketika kau sembelih itu kerbau dan kepalanya kau usung bersama-sama, kemudian kau lemparkan di laut untuk Allah, bukan. Tapi kita merasa, oh masa itu kan budaya Ustaz. Kita melestarikan budaya. Budaya yang siapa? Kau tuh muslim, ada aturan. Setelah kau masuk Islam, maka ada aturan-aturan yang harus kau tinggalkan Yang dulu kau lakukan Sekarang kau harus tinggalkan Orang-orang jahiliyah sama Mereka punya tempat-tempat khusus Untuk berkorban ya Untuk nyembelih, untuk potong Ada setelah Islam diganti Mau korban kapan? Idul Adha Ada sudah aturannya Yang itu tinggalin Kenapa? Muslim Kalau ente bukan Islam ya monggo maka ingat, kita harus belajar tadi jadi tahu, oh yang ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena ini mengandung permohonan kepada selain Allah. Dan memohon kepada selain Allah itu syirik. Dulu di jalan-jalan perempatan kalau ada tabrakan biasanya, kalau sering tabrakan, itu besoknya kita lihat ada sesajen. Untuk siapa dia bikin sesajen? Kalau di sawah, itu untuk Dewi Sri, karena orang-orang Hindu atau Buddha meyakini ada Dewi Padi. Namanya Sri. Dan sebagian umat Islam namanya Sri. Artinya Dewi Padi dia. Ustaz, kenapa enggak subhanallah? Berarti engkau mengatakan ada Tuhan selain Allah. Ada dewi ini, dewi itu. Kita juga sering mengatakan bumi pertiwi. Nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mana yang boleh? Subhanallah, pelajarin tuh apa artinya bumi pertiwi. Pertiwi itu dewi pemilik bumi. Ketika kita katakan bumi pertiwi, berarti bumi ini bukan milik Allah. Milik siapa? Milik pertiwi. Iya, jangan. Cuma kita kan menganggap remeh hal-hal yang seperti itu. Maka hati-hati masalah kesyirikan dosa yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggak akan diampuni, nggak akan diampuni kalau mati dalam kondisi syirik. Tapi kalau sebelum mati dia bertobat, Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Itu kalau orang itu bertobat. Maka para jemaah kembali tadi Tetap kita ini harus tahu mana yang dosa Mana yang bukan dosa Karena sampai hari ini Kemarin ada yang bertanya kepada saya Ustaz boleh nggak cipiki-cipika Ustaz? Peluk-pelukan sama yang teman ya, dosen perempuan sama dosen laki. Engkau anak tanya, nanti bertanya tentang hukum Islam apa hukum perasaan? Kalau perasaan Ustaz, nggak ada perasaan apa-apa nah Ustaz. Sekedar teman sih. Pelajari itu gimana Islam. Laung memandang aja suruh tundukkan pandangan. Kok ini malah cipiki-cipika. Antum nggak pernah jadi gini Alhamdulillah, jangan takut. Insyaallah barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita melihat sebagian non-muslim memimpin dengan menegakkan hukum-hukum yang sesuai dengan Indonesia? Tetapi pemimpin yang Islam sendiri tidak mengikuti hukum-hukum sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa lebih baik non muslim tetapi jujur bagaimana pandangan kita yang benar. Para jamaah ini sedang rame sekarang. Katanya pemimpin non muslim yang adil lebih baik dari muslim yang zalim gitu kan. Emangnya pemimpin Islam semuanya zalim? Kita berbicara iman. Kita katakan orang-orang Nasoro, dia akan memilih pemimpin yang Nasoro. Dan yang bermasalah orang Islam memilih pemimpin yang non Muslim. Oh, memang dia nggak care, nggak peduli sama agamanya. Dia nggak urusan sama agama. Para jemaah politik ini tidak selalu sesuai dengan yang kita lihat politik itu tidak selalu sesuai dengan yang kita dengar. Kayaknya itu kayak gini nih. Di balik itu kita tahu. Sebagian yang tahu ada konspirasi besar-besar. Kemarin saya mendengar Irjen Purnawirawan Anton siapa? Dia salah satu anggota MUI pusat yang dia menceritakan bahwa di Indonesia ini tiap tahun sejak reformasi itu dua juta umat Islam yang dimurtadkan. Antum nggak pernah care kadang kala kita. Ah nggak ada urusan. Yang penting anak bisa makan, bisa anu. Antum tahu di Malang Selatan di Peniwen. Ketika reformasi, Soeharto lengser, Habibie naik. Ini pada masa Habib. Itu terjadi permurtadan besar-besaran di daerah itu sampai yang mati dimurtadkan. Itu Habibi turun tangan ketika itu. Kirim intel semua ke tempat itu. Karena kuburan itu dirubah patoknya. Jadi orang yang sudah mati dikatakan dimurtadkan, kuburannya itu patoknya dirubah jadi jadi saling. Masa sampai seperti itu? Kita nih hidup beragama, harmonis lah. Toleransi, oke kita harus toleransi. Nggak ada pemaksaan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pemimpin muslim dan muslim, kita berbicara iman sebenarnya. Dan tegal kita berkata, ini pemimpin yang non muslim tapi adil. Sejak kapan orang kafir jadi adil? Allah mengatakan wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim kata Allah SWT. Allah katakan itu lalu kita katakan ini adil. Allah yang katakan. Maka kita toleransi, nah kita menghormati dalam kehidupan beragama, apalagi udah ada undang-undangannya, undang-undangnya itu. Tapi ternyata dalam realitanya ada intoleransi. Dulu pada masa Soeharto ada tahun 90-an ke bawah. Itu ada perkumpulan dari tokoh-tokoh agama. Semuanya berkumpul Salah satu yang menjadi tema inti itu bagaimana menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu yang dibicarakan. Antum tahu, semua muslim setuju. Kecuali non-muslim. Pendeta-pendeta pada waktu itu dibuka tuh sejarah. Tercatat itu hasil dari perkumpulan Mereka mengatakan nggak bisa. Kita mendapatkan amanah dari Tuhan untuk menyebarkan agama ini. Terus siapa yang toleransi dan siapa yang intoleransi? Selalu umat Islam dituduh tidak toleransi, tidak toleransi. Subhanallah jemaah. Islam itu agama yang paling toleransi. Tapi kalau dikatakan tadi memilih pemimpin yang bawa lima tahun, kita lihat umat Islamnya. Kita jangan bicara di atas lah. Yang kita perlu perbaiki itu yang di bawah nih yang gak pernah sholat, yang sholat masih berbuat syirik. Kita lihat yang di pinggir-pinggir jalan, yang terminal-terminal. Kita lihat anak-anak muda yang ada di alun-alun malam hari sampai subuh. Kita lihat tuh kayak gitu tuh. Lalu ketika ditanya, ini mau memilih pemimpin yang kayak apa? Ya pemimpin siapa saja yang memimpin. Yang penting Indonesia makmur. Nggak ada untuk agama. Maka dalam permasalahan seperti ini, Ya, kita hanya bisa berdoa. Kita doakan pemimpin kita, Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala bersama jajarannya. Semoga Allah Jalla Jalla memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara hukum atau apa apa yang akan kita bicarakan di Indonesia, di Jakarta kalau sudah bicara tentang agama ribut Kenapa? Karena yang muslim sendiri nggak peduli sama agama. Wallahu a'lam Pak Ustadz, saya sering mencoba menyambung tali persaudaraan dengan seseorang yang selama ini terputus. Tapi orang itu masih menutup diri dan belum mau berbaikan dengan saya. Apakah amalan saya akan diangkat pada bulan Syaban ini? Subhanallah Pertama yang pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena memang ketika kita bertanya bertanyalah sesuatu yang untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Islam itu bukan untuk wacana, bukan untuk wawasan. Oh ya bagus, bukan untuk kayak gitu, untuk kita amalkan dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau kita sudah berusaha berbaikan sama saudara kita? Ya kita tetap berusaha. Tugas kita berusaha dan kita berarti menyambung rahim kita, mereka memutuskan, ah, insya Allah akan diangkat amalan kita. Karena hanya ada dari satu pihak yang tidak mau menyambung. Kita mau menyambung dan itu yang namanya wasilur rahim, orang yang menyambung rahimnya. Ketika dia terus berusaha dia Hada wallahu alam bisawab. apa yang menyebabkan ibadah terasa tak berbekas. Mengapa Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, "Kullam tu'minu walakin qulu aslam." Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan ibadah terasa tak berbekas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini ada di diri seorang muslim maka dengan tiga hal itu dia akan merasakan manisnya beriman. Tadi manisnya sholat, manisnya zakat, manisnya puasa Dalam kondisi dia lapar, dia menikmati laparnya Dalam kondisi dia bersedekah, dia menikmati tatkala dia mengeluarkan uang Kemudian Tiga hal ini apa saja? Yang pertama Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Cinta yang membuat ibadah itu membekas di hati kita. Antum kalau sudah cinta, kita bicara cinta di kehidupan dunia. Kalau antum cinta sama anak antum, demi Allah orang tua itu berkeringat terkena panas mentari, dia mencangkul, kemudian dia dapat uang, gak kerasa keringat dia. aja. Kenapa? Karena dia cinta sama anaknya. Anakku sakit, Ustaz. Aku butuh uang. Cinta akan membuat yang jauh jadi dekat. Cinta membuat yang tinggi jadi pendek. Antum melihat orang-orang yang mendaki, biasanya di kampus-kampus itu ada apa namanya? Mapala itu Naik ke atas, sampai atas antum tanya, inti dapat apa di atas sana? Berhari-hari gitu dia. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kenapa dia mau melakukan itu? Cinta. Ada orang sampai puncak Everest. Naik sampai atas berhari-hari. Duit dia keluarkan sampai puncak sana dia. Mungkin me menancapkan bendera Indonesia. Tanya, inti dapat apa? Gak dapat apa-apa. Tapi kenapa ente mau naik? Anak udah cinta yang namanya mendaki. Dia akan lakukan itu. Maka apabila seorang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tanpa beban. Dan dia akan menikmati ibadah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dia mencintai seseorang cintanya itu karena Allah. Dia berteman, bersaudara karena Allah. Bukan karena ada manfaat. Kebanyakan kita berteman ini biasa. Ada gula, ada semut. Ente kenapa dekat sama fulan? Masya Allah. Fulan suka bantu anak. Maka tatkala fulan gak bantu, kita akan berat. Tapi kalau karena Allah Jalla Jalaluh maka dia akan merasakan indahnya menjadi saudara sesama muslim. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyuknahu Dia harus benci. Isinya amalan hati semua nih yang menyebabkan kita merasakan nikmatnya beribadah di hati kita semua. Dia membenci untuk jadi orang kafir setelah Allah menyelamatkan dia sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Banyak orang Islam yang mengatakan sekarang ini semua agama sama. Inti mau jadi Nasoro, inti mau jadi Subhanallah. Muslim mengatakan semua agama sama. Yang non Muslim mengatakan tidak, agama anak yang benar. Antum lihat perbedaannya di yang muslim mengatakan semua agama sama, yang non muslim mengatakan hanya agamaku yang benar, makanya aku suruh orang masuk ke agama. Apakah yang seperti ini akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam? Nggak ada. Maka tadi tiga hal yang harus kita kumpulin supaya kita merasakan nikmatnya menjadi orang beriman. Para jamaah yang terakhir ini pertanyaan kenapa Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم kata Allah SWT ada badui-badui datang ke Rasulullah mengatakan kita mukmin kita orang-orang beriman lalu Allah tegur kalian jangan ngomong beriman tapi katakan kami udah Islam apa perbedaan antara iman dengan Islam iman dan Islam adalah dua kata yang kalau ada dalam satu konteks maknanya berbeda. Tapi kalau satu kata ini di konteks lain, di teks lain mungkin ya, dan ini di konteks lain itu artinya sama. Ketika dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas di atas lima hal, yaitu itulah juga keimanan. Tapi ketika dalam satu konteks ada iman, ada Islam, ada ihsan, itu maknanya berbeda. Iman ini tingkatan yang lebih tinggi. Islam itu amalan dohir. Yang tadi dikatakan syahadatain ya. Kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, lalu dia haji. Kelihatan amalan dohir. Tapi iman itu lebih kepada amalan hati kita. Maka banyak di antara kita yang udah muslim tapi belum mukmin. Belum sampai ke iman yang sudah merasuk di dalam dadanya yang dia siap berkorban para jamaah udah selesai. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mungkin tadi ada ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung atau gimana saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tapi saya kembalikan kita seorang muslim harus punya identitas tunjukkan keislaman jangan malu jadi orang Islam tunjukkan anak muslim Dulu di masa Pak Harto, saya masih ingat di buku itu Fatah dan data banyak ya. Buku-buku tentang sejarah di masa itu, orang Islam takut untuk menunjukkan keislaman. Apalagi di masa pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Di awal-awalnya, pagi setelah PKI pada waktu itu. Sehingga kalau ada orang Islam ditelepon sama atasannya, suamimu mana? Dikatakan sedang keluar, padahal sedang sholat. Seakan-akan takut mengatakan Anak muslim, anak sholat, anak sholat. Tunjuk anak ke masjid, anak ke masjid. Dan jangan berpikir orang Islam itu, antum jangan termakan isu isu orang Islam itu teroris. Orang Islam itu fundamentalis. Orang Islam semakin Islam akan semakin menebar rahmatan lil alamin. Buktikan. Dan sejarah telah mencatat sampai hari ini. Orang Islam yang ngerti Islam, insya Allah dia akan lebih care kepada tetangganya. Dia akan menghormati orang tuanya dia akan menghormati non muslim yang hidup di negerinya. Bayangkan para jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yuruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang hidup di negeri Islam, yang punya perjanjian sama negeri Islam, nih orang Islam bunuh orang kafir. Tapi orang kafir itu hidup di negeri Islam atau ada perjanjian dengan orang Islam tidak akan mencium bau surga.